ada orang lain yang mendapatkan kebaikan kita perlu iri karena orang sukses itu bukannya orang yang mendapatkan sesuatu tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan ojo meri ini ono tanggane untuk hadiah tanggane iso tuku sawah tanggane iso bangun rumah megah tanggane iso tuku mobil mewah gak perlu iri tiwasan iri nikmat kuwi ora bakal ngalih ora bakal pindah nang sampean nggih napa nggih malah kula pun sering matur ten pundi-pundi wong seneng iri niku sing uripe paling soro uripe paling lara wong tanggane entuk nikmat dipikir dileboke ati dipikir dileboke ati ya nyonyor tonggo iso tuku sapi dipikir dileboke ati bleng atine lorong disundangi sapi mergo sapine nang jero ati tangga iso tuku sepeda motor dipikir leboke ati bleng atine panas wong kecos kenal pot tonggo iso bangun omah dipikir leboke ati atine lorong kesogro usuk sesuatu yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan Allahumma sholli ala Muhammad maka sekali lagi nggak perlu iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan karena itu belum tentu jadi kebaikan tapi irilah dengan orang yang baik karena orang yang baik itu pasti hidupnya bahagia ibu bapak banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sehingga hidupnya tidak bahagia dia ingin berhasil mendapatkan jabatan berhasil didapat itu jabatan tapi setelah dapat kedudukan setelah dapat jabatan ternyata hidupnya tidak bahagia dan jabatan itu tidak menjadi kebaikan wonten apa wonten wonten apa wonten wakil banget jadi pejabat langsung berurusan dengan KPK Musaiki oh, kayak wayai OTT operasi tangkap tangan. Nah, kowe nek ketangkep kan berkorong gondol wedoan. Irilah dengan orang yang baik. Orang yang baik itu hidupnya pasti bahagia. Lah cirinya bagaimana? والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu sebagian yang satu dengan yang lain itu saling mengasihi saling menyayangi perhatikan para jamaah ciri khasnya orang mukmin mukminah itu adalah saling menyayangi saling mengasihi saling tolong menolong makanya prinsip wong sepuh biyen dikongkon sawang si nawang tulung ti nulung dongo di Ucapannya wong tua biyen ya aja dianggap sepele ya aja dianggap remeh itu penjabaran dari ayat Quran sing dijawakno dadi wong kuwi sawang sinawang tulung tinulung donga di nongo ini juga bagian dari mengar, eh, menjabarkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya cuma wong tua mbiyen niku ora usah diparingi dalil Orang kaya wong saiki ngaji urung teteh sithik-sithik qul ta'ala qul ta'ala sallallahu alaihi wasallam ciri khas wong mukmin kuwi saling menyayangi saling mengasihi saling tolong menolong tulung nulung saling menyayangi dalam hal apa satu yakmuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar memerintah kebaikan mencegah kemungkaran ya ana sedulure sing ora gelem sembayang ya ya dielengke dijak nglakoni sembayang ana sedulure sing saya seneng hei hei ayo ditulungi dielengke <coughs> wa yuqimuna shalah yang kedua menegakkan sholat sebagai pilar utama agama Islam eleng-eleng bro terutama lima waktu kalau sering matur sehari lima kali jangan dijadikan lima hari sekali entah nom-nomi modelnya rak ngono tuh penting keliyane timbang salate waya subuh dinggo maraton waya zuhur gayane nyang salon wayah asar main badminton wayah maghrib delok sinetron wayah isa dolanan handphone <laughs> kowe no kuburan kena smackdown kowe ora usah guyu kelakuanmu ngono kuwi kok wayuk tunaz memberikan zakat dielengke sing wis kewajiban zakat diemutke nun sewu kanca-kanca pengurus nah Nahdlatul Ulama andaikan orang-orang Islam yang sudah wajib zakat itu mempunyai kesadaran tinggi mempunyai kesadaran penuh untuk membayar zakatnya demi Allah utangnya Indonesia ini lunas perekonomian di Indonesia pasti akan kembali terangkat wajah usah iri karo agomo liane malah nyawang montore tentara so wedih aku ngene ngene ngaji kon iso konsentrasi kon di dalan ora usah iri karo agama liyane lagi kon sing ngangkut wedhus bareng Iki lho ana wedhuse kerino kene iki. Ndak usah iri dengan agama lain. Wes, wong Islam ini sing soke ambulan wong Islam sing soke soke sing wis wajib zakat mempunyai kesadaran penuh mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar zakat demi Allah utang Indonesia iki lunas Indonesia gak kira ada orang melarat gak kira ana wong kere aneh sing suge suge sing wis wajib zakat yang meleki-meleki kok sampai biaya pendidikan mahal biaya kesehatan mahal Lalu itu solusinya gampang nih cara aku. Zakatnya ditokno beres kok. Wong saiki tidak ngomong zakat, sedekah, infak itu mengkeret lah wong ana infak keliling ngene iku lha nggo bangun pesantren apa nggo nyumbang masjid <laughs> nyemplungi plung bareng tekan omah duwite sing 50000 digoleki kok ora eneng astagfirullahalazim rumangsane 2000 keliru 50000 lu ngono iku iso masuk angin nganti seminggu ya wong kene ngono kuwi wa yuti'unallaha wa rasulah kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya orang-orang ini loh yang dirahmati Allah ulaika sayarhamuhumullah mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah mereka lah orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah jadi rahmatnya Allah kasih sayangnya Allah niku kaitane karo hidayah kaitane karo iman sopo sing di rahmati Gusti Allah sapa sing diparingi hidayah karo Gusti Allah jawabane wong sing iman Allahumma sholli ala Muhammad nah makane ngadepi tahun baru mengenang peristiwa hijrah itu sesungguhnya bagi penjenengan-penjenengan ini adalah tuntutan untuk lebih menguatkan kadar keimanan meningkatkan kualitas keimanan karena sesungguhnya hijrah itu juga ujian tentang keimanan moga-moga waktunya cukup bisa diterangke <laughs> ini gak cukup kapan-kapan ngundang meleh